Kemudian dari murid-murid beliau upaya untuk menyebarkan sarah beliau Syekh bin Bas melalui kitab biar manfaatnya lebih menyebar kepada semua orang yang ingin mendapatkan ilmu yang telah disebarkan oleh Syekh bin Bas rahimahullah melalui taras-taras beliau sebagaimana dalam kitab yang telah kita selesaikan yaitu Syarah Nawakidul Islam yang bernama Subul Salam juga sama berupa kaset cuma sisi perbedaan antara sarah yang sekarang ini ada bersama kita dalam kitab Tauhid dengan Subul Salam sarah dari Islam perbedaannya di sana lebih lengkap karena referensinya sumbernya banyak dari beberapa sumber dari ucapan beliau, penjelasan beliau, fatwa beliau. Adapun ini cuma satu sumber saja berupa dari satu tempat sampai selesai. Maka di sini bentuknya ringkas, sarahnya bentuknya ringkas. Dan banyak kalimat-kalimat atau lafat-lafat yang ada dalam hadisnya Rasulullah SAW ataupun ayat yang dibawakan oleh Imam Bukhari tidak dijelaskan oleh Syekh bin Bas. Tapi poin yang terkait dengan hadis tersebut dan ayat juga yang terkait dengan permasalahannya itu yang disinggung. Dan selainnya dibiarkan. Nah tentunya bagi seorang talib ingin kalau ingin mengetahui yang lebih luas dari kandungan hadis-hadis yang ada di kitab ini atau sebagian ayat dan yang lainnya kembali kepada <clears throat> marasi yang lain seperti dalam Fathul Bari atau yang lainnya dari sarah-sarah yang telah beredar banyak dalam <clears throat> sarahnya saya Al-Bukhari. Tapi insyaallah kita lanjutkan kita mulai dari bab yang pertama. Qala imam Bukhari rahimahullah taala Babu ma ja'a fi du'ain Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ummatahu ila tauhidillah tabarakallahu tabaraka wa ta'ala. Dan hadis dalam bab ini ada berapa ada? Berapa ini? Lima. Dan tadi yang telah dibaca oleh Akhuna Mus'ab dua hadis. Dan insyaallah yang ketiga dan keempat kelima akan kita baca juga. Al hadis birakam sab'al fa salasami'a wa wahid wa 700 eh, 7371 Hatta sana Abu Asimin, hatta sana Zakaria bin Ishaq, an Yahya bin Abdullah bin Saifi. An Abi Ma'badin, an Ibn Abbas, ratala anhumah. An Nabiya sallallahu alaihi wa sallam ba'asa mu'adan ilal Yaman. Al-Hadis berakum sabah alaf wa salah sami'a wa sinan wa sab'in. Hatta Abdullah bin Abil Aswad. Haddatsana al-Fadlu bin al-Ala, haddatsana Ismail bin Umayyah an ya-, Yahya bin Abdullah bin Saifi annahu sami'a Aba Ma'bad. Perhatikan di atas pakai an di sini pakai apa? Sama. Maula bin Abbas yaqul juga di sini ada tambahan Maula bin Abbas. Penjelasan tentang Siapa? Abu Ma'bad. Sami itu Sami'tu itu benar Abbas yaqul lamma ba'asa Nabi sallallahu alaihi wasallam Mu'adz bin Jabal ila nahwi ahli yaman qala lahu innaka taqdamu ala qaumin min ahli kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ila ay wahidullaha ta'ala fa idza arafu dhalik fakhbirhum anna Allah qad فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوقى كرائم أموال الناس Ini gimana? Diartikan atau enggak enaknya? Hmm? Gimana? Kalau di sarahnya enggak diartikan. Di sini enggak jelaskan cuma disinggung sebagian apa yang dikandung oleh globalnya hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam bab ini semuanya. Hah? Diartikan? Baik. Babu ma ja'a fi du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatu ila tauhidillah tabaraka wa ta'ala. Perhatikan di sini. Ma ja'a fi du'ain Nabi. Kalimat doa ya kan? Mungkin kita kadang atau sebagian kita mungkin kok kenapa kok doa bukan dakwah? Ya kan? Mana yang sama? Doa yakni apa? Hmm? seruan di bab yakni yang bicarakan apa-apa yang datang dalam seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam umatnya kepada mengesahkan Allah tabaraka wa taala. sanatnya dibaca atau enggak enaknya? tanya ya. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'ad ke Yaman. Dalam taliknya melihat perhatikan. Ada ah, di sini juga riwayat Imam Muslim. Dan ada yang kedua Sanadnya sama juga dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu Bahwasanya beliau berkata, tatkala Rasulullah SAW mengutus Mu'ad bin Jabal ila nahwi al-Yaman. Yani nahwi maknanya arah. Yani kepada ahlul Yaman penduduk Yaman Berkata beliau sallallahu kepada Abdullah bin Abbas, "Innaka taqdamu." Taqdamu dari qadima yaqdamu. Sesungguhnya engkau wahai Abdullah mendatangi kaum dari alul kitab. Hmm? Guys. Ayo khair. Sesungguhnya engkau wahai Mu'ad <coughs> mendatangi kaum dari alul kitab. faliyakun Maka supaya Pertama kali yang ada darimu dalam urusan dakwah yakni kau ajak kepada mengesahkan Allah taala. Fa idza arafu dzalika bila mereka mengetahui tentang tauhid maka beritahulah kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan atas mereka khamsa salawat salat lima waktu fi yaumihim wa satu hari semalam di hari mereka dan malam mereka yakni satu hari semalam. Maka apabila mereka melakukan salat yang fardu lima waktu tadi, maka beritahu kepada mereka, beritahu kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan atas mereka menunaikan zakat dari harta-harta mereka. Diambil dari yang kaya di kalangan mereka dan disebarkan kepada para orang-orang miskin dari kalangan mereka. Fa'idha akor maka bila mereka mengaku itu semuanya, maka fakut minhum maka ambillah dari mereka, yakni zakat. Watawakoh dan waspadalah engkau wahai muat dari harta-harta yang paling mulia yang dimiliki oleh manusia. Maksudnya yakni kalau mengambil zakat harta yang per, pertengahan, bukan memilih yang paling bagus. Kecuali kalau memang pemilik harta tadi ridho dengan yang paling bagus yang diserahkan kepada pemungut zakat. Al-Hadis berakam sab'al fa sami'a wa salasa wa sab'in sana Muhammad bin Bashar hadatsana Gundar. Gundar ini lakop. sana Syu'bah An Nabi Husain, An Nabi Hasin, Wal As'ath, Bani Sulaim, Sami'a Al Aswad bin Hilal. An Muadz bin Jabal, annahu qala Qala an sallallahu alaihi wa ya Muadz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Qala an ya'buduhu wa la yushriku bi syai'ah. Atadri ma haqquhum 'alaihi? Qala Allah wa Rasul a'lam qala an la yu'adzibahum. Hadis yang ketiga dari Mu'ad bin Jabal. Bahwasanya beliau berkata, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Mu'ad, tahukah engkau apa haknya Allah atas hambanya?" Berkata Mu'ad, Allah wa Rasulullah alam Allah dan Rasul yang lebih tahu. Berkata Rasulullah, haknya Allah atas hamba supaya mereka mengibadai Allah dan tidak menyekutukan dengannya sedikit pun atau sesuatu apapun. Tahukah engkau apa haknya mereka atas Allah? Berkata Mu'ad, Allah wa Rasul alam. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Berkata Rasulullah, Allah yu'adzibahum. Haknya hamba atas Allah tidaklah menyiksa mereka. Yakni jika dipenuhi haknya Allah atas hamba, maka Allah tidak menyiksa mereka. Ada sebagaikan sahabat al salamia awar arba'a sabiin. 7374 hatta sana Ismailu Haddatsani Malikun an Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah. An abihi an Abi Sa'id Al-Khudri anna rajulan sami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad asbaha ja'a ila جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك وكأن رجلا يتقالها يتقالها Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu sulusal Qur'an. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau menuturkan bahwasanya ada seorang mendengarkan orang lain membaca qul huwallahu ahad mengulang-ulangnya yuraddiduha. Maka tatkala Seorang tadi masuk di pada waktu pagi hari datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menyebutkan kepada beliau tentang apa yang dia dengar dari orang lain yang dia membaca Qul dan diulang-ulangnya berkali-kali. Bahkan ka'anna seorang tadi yang mengadu kepada Nabi punya anggapan bahwasanya orang yang didengar membaca kul Allah berulang-ulang tadi yataqaluha yakni menganggap sedikit bacaannya cuma kok itu-itu saja. Cuma kulhu kulhu saja. Maka berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai jawaban atas orang tersebut dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Innaha la ta'dilu sulusal Qur'an sungguh kulullahu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Perhatikan di sini. Walau nafsi biyadihi dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Ini makna yang benar. Kalau makna as'ariyah dan Jahmiyah mereka mengatakan apa? Dan demi jiwaku berada di kekuasaannya. Ya, artikan kekuasaan. Itu makna yang dari kalangan Jahmiyah alul beda. Dan negeri kita ini pengertian dalam makna tangan dengan dirubah menjadi apa? Kekuasaan ini menyebar di kebanyakan pesantren yang ada di negeri kita ini diantaranya di Persis. Pernah kita jumpai dalam majalah Al-Muslimun, majalahnya mereka. Persis Mengartikan walad nafsi biyadi dengan arti dan demi zat yang jiwaku berada dalam kekuasaannya. Dengan demikian ya kan? Pendidikan yang ada di persis dalam masalah akidah adalah apa? Asy'ari akidahnya ahlul bidah. <clears throat> dalam masalah asma wa sifat. <clears throat> Jadi Ismailu bin Ja'far an Malik an Abdurrahman an Abihi an Abi Sa'id Akhbarani akhi Qatadatu an, Nu'man an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ini dalam masalah sanad ada sisi tambahan sedikit. Hadis berakam sabah alaf wa salasamia wa khamsawa sab'in 7375. Haddatsana Hamad bin Salih, haddatsana bin Wahab, haddatsana Amrun an an ibni Abi Bila, an ibni an ibni Abi Hilal. An Aba Ar-Rizal محمد بن عبد الرحمن حدثه عن أمه أمرة بنت عبد الرحمن وكانت في حجر عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بأس رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقول والله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال fasaluhu li ayyi shay'in yasna'u dhalik. Fas'aluhu fa qala li annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra biha. Fa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbiruhu anna Allah yuhibbu Di sini sanad yang berapa tadi? Yang ke kelima ya. sanad ini perhatikan dalam sebagian marotse yang tersebar di kalangan kaum muslimin di antaranya adalah dari Ibnu Hazm rahimahullah taala karena beliau adalah memiliki pemahaman Jahmi dalam asma wa sifat sanad ini pernah saya baca dalam kitabnya Fisol didoifkan. <clears throat> Kalaulah benar, ya kan? Cuma ini saja bahwasanya kalaulah adalah sifatul rahman. Kalau sananya sahih. <clears throat> Karena beliau adalah seorang yang jumud dalam masalah dohiri ya. Jumud dalam masalah apa? Dohirnya dalam lafad. Bukan dalam makna. Sehingga upaya untuk meniadakan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali yang tertera dengan lafadznya saja. Bahkan hadis ini juga termasuk hadis yang dikomentari tentang rawinya yaitu di sini Ibnu Abi Hilal Tapi dibantah oleh semua alul ilm dalam masalah mendoifkan hadis ini yang ada dalam Sahih Bukhari ini. Baik. <clears throat> Kita lanjutkan tentang masalah matan yang dikandung oleh hadis ini. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang ala syariah, syariah itu adalah apa? Hmm? Apa? Syariah itu pasukan bilangannya tertentu. Kalau salah mungkin 40-an. Dan dulu membaca kepada para sahabatnya jadi pimpinan pasukan tadi membaca ketika mengimami sholat terhadap pasukannya senantiasa ditutup dengan apa? Kulullahu ahad. Maka tatkala mereka syariat tadi kembali ke Madinah, mereka menyebutkan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, "Kalian tanya kepada pimpinanmu yang membaca senantiasa menutup bacaannya dengan kul ahad. Li ayyisyin yasna'u dzalik?" Kenapa dia berbuat seperti itu? Tatkala mereka bertanya kepada pimpinannya, pimpinan syariah tadi, maka berkata, li'anna sifatur rahman karena kulullah adalah sifatur rahman. Wa ana hibbu dan aku mencintai membaca dengan ayat tersebut atau surat tersebut. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhbiruhu." Kalian kasih tahu kepada dia bahwasanya Allah mencintai dia. Perhatikan di sini. Li'anna sifatur rahman. Dan di sini ada yang telah kita ketahui dalam saya bukan tapi sebagaimana tadi telah kita sebutkan bahwasanya di antaranya ada yang mendoifkan tapi atau tersebut adalah mendoifkan dengan cara yang tidak diterima oleh ahlul ilm. <clears throat> Secara penjelasannya Bismillahirrahmanirrahim Wa salli Allahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa, sahb wa amma Ini salah satu tak ini. Wa sahbihi ada tak. Ya. Wa sahbihi benahi. Fadal kitab min al-muallif kitab tauhid wa ma dzikra al atau ma dzakara fi min al arada bil muallifu rahimallahu at-tanbih ala anna hadha wa aslud din wa asasul millah yakni kitab tauhid padahal kitab yakni kitab yang di sini disebut dengan kitab tauhid dan apa yang disebutkan di dalamnya dari beberapa hadis beliau Imam Bukhari menginginkan dengan kitab ini upaya untuk memberikan tambah perhatian atas apa? Bahwasanya ini adalah asluddin ini artinya apa? Tauhid adalah aslu asluddin. Tauhid adalah asluddin. Landasan agama. Dasar agama. Pokok perkara din yang paling mendasar. Maka dikatakan asasul millah. Asas Asal mana yang sama. Aslun wa asasun yang sama. Ini apa? Landasan. Wa huwa ila tauhidillah qabla kulli syai'. Perhatikan. Yaitu berupa dakwah kepada mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sebelum segala segala sesuatu. Sebelum apa saja? terkait dengan masalah agama yang paling diawalkan adalah dakwah ila tauhidillah. Perhatikan itu. Dari sini kita mengetahui bahwasanya manhaj yang dilalui oleh Al-Imam Bukhari taala adalah manhajnya para anbiya. Metode yang beliau lalui, metode yang telah dilalui oleh para anbiya. Sebagaimana yang sekarang ini kita jumpai, ya kan? Di saha Islamiyah, dakwah yang mereka inginkan adalah dakwah apa menyusun pertama kali apa? Kekuasaan. Dari sana baru mengurus masalah apa? Tauhid yang mereka inginkan. Seperti dakwanya Ikhwanul Muslimin. Walihada qala kitab tauhid summa dzakara hadis. Maka oleh ini berkata Imam Bukhari kita butuh tauhid kemudian menyebutkan hadis-hadis yang tadi telah kita baca bersama. Al ummatul kafiratu yajibu an tubda'a da'wa ila tauhidillah. Perhatikan al ummal kafirah. Umat yang kafir wajib dimulai kepada mereka itu didakwai kepada atau diajak kepada tauhid dalam mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat mengisahkan Allah dalam hal ini adalah dalam tauhid yang dibagi oleh alul berapa? Ada tiga bagian. Tauhidul rububiyah dan tauhid al-uluhiyah dan asma wa sifat. Sebagian alul mengatakan yang keempat apa? Hmm? tauhidul ittiba tauhidul mutaba'ah. Kenapa wajib dimulai diawali umat yang kafir didakwai dengan diajak kepada tauhidillah mengesahkan Allah hatta taslama atau hatta tuslima aywa hatta tuslima hatta tadkhula fil haq supaya mereka masuk Islam dan supaya mereka masuk dalam kebenaran Thumma tu'allamul fara'idu. Fara'idul Islam wa ma harramallahu afihi. Kemudian setelah itu diajari perkara-perkara yang Allah wajibkan. Fara'idul Islam yang paling pertama apa? Salat lima waktu. Dan apa-apa yang Allah haramkan dalam Islam tersebut. Perhatikan di sini. Maka kalau itu perhatikan dakwah yang harus dilalui oleh seorang dai. Kalau memang mau mencontoh dakwanya para nabi adalah ini. Pertama kali dakwah kepada tauhid, mengajak manusia kepada tauhid. Kemudian diajari kepada dan, dan kepada mereka faraidul Islam berupa salat dan apa yang Allah haramkan dalam perkara Islam tersebut. Mafhum? Dan tidak dikecualikan perkara ini kecil ataupun perkara ini besar. bukan semuanya. Walidzalika badan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa atir rusulu Ummahum bid-da'wa ila tauhid ila tauhidillah. Walidzalika dikarenakan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semua utusan Allah memulai mendakwai umat-umat mereka ad-da'wa ila tauhidillah Allah ta'ala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulah. Ani ibudullah wa stanibut tagut. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul pada masing-masing umat. Apa misinya? Ani ibudullah wa stanibut tagut. Supaya kalian mengesahkan Allah dan menjauhi tagut. Dan mana tagut telah kita bicarakan panjang lebar ya ikhwah dalam beberapa majelis di tempat kita ini dan sebelumnya. Fahadi awalu da'watihim wa jubdatuha wa khulasatuha wa asasuha ad-da'watu ila tauhidillah wa nahyu ila anisyirik billahi azza wa jal. Maka inilah awal dakwah mereka. Dhamir ini kembali kepada para Rasul. Dan inti intisari dakwah mereka. Khulasanya, intinya, dan asasnya adalah dakwah ila tauhidillah mengajak kepada mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam tiga bagian tauhid dan melarang dari syirik dengan Allah Azza wa Jalla. Dan kalimat syirik ini Bukan cuma sekadar syirik dalam masalah kuburan. Bahkan juga syirik dalam masalah apa? Kusur. Tahu kusur? Hah? Apa kusur? Hah? Bukan kusur, pakai sot. Apa? Syirik istana. Nah. Karena di sana juga termasuk sumber kesyirikan banyak sekali.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 Dan Nabi kita alaihi salatu wassalam awal syai'in sesuatu yang paling pertama. Beliau memulai dengannya kepada kaumnya yakni dakwah beliau ajakan beliau kepada mengesahkan Allah taala Qala ya qaumi qulu la ilaha illallah tuflihu. Ya qaumi wa kaumku, Katakanlah kalimat la ilaha illallah niscaya kalian akan beruntung. Dan tentunya kalimat ini bukan sekedar cuma diucapkan dalam lisan tanpa diketahui maknanya. Bukan tetapi kalimat la ilaha illallah kalimat yang gamblang menurut orang Arab La nafiyalil jinsi. Jadi semua al-aliha semuanya adalah ditiadakan dari sisi haknya. Dari sisi hak haknya. Mana yang enggak berat diibadai? Kecuali Allah Ta'ala yang berat diibadai. Inilah yang mereka paham dengan kalimat ini sehingga mereka enggak mau mengucapkannya. Mahfum? Jadi semua al-aliha wajib dibatalkan haknya. Kecuali Allah Tok, maka itulah yang punya hak untuk diibadahi. Dengan demikian mereka beruntung dengan ucapan kalimat ter tersebut. Sebagaimana kisahnya paman beliau sallallahu alaihi wasallam siapa namanya? Abu Talib. Karena dia tahu tentang makna kalimat ini, nggak mau mengucapkan. Padahal di akhir hayatnya, ya kan? Antara neraka dengan surga. Dia nggak mau mengucapkan kenapa? Karena konsekuensinya harus mencelah semua al-alihah dari selain Allah SWT dan harus meninggalkannya dan men berlepas diri dari semua orang yang terdekat dengan dia. Dari kalangan musyrikin harus berlepas diri dari mereka. Ini konsekuensi atau muktadayat tentang kalimat apa? La ilaha illallah. Maka itu perhatikan ya ikhwah. Perkataan Syekh bin Basrah rahimahullah taala dalam menjelaskan harus hadis tadi juga harus juga kita bahas ke kita jelaskan maksud daripada beliau apa yang beliau inginkan. Wa maka safihim asra sinin yad'uhum ila kalimah. Dan beliau tinggal dalam kondisi berdakwah bersama kufar Quraisy selama 10 tahun mengajak mereka kepada kalimat ini. <clears throat> Wa ila tahqiqiyah tengok di sini kalimat ila tahqiqiyah kalamnya saya bin Bas kalam yang sangat seli. Mengajak kepada kalimat ini dan mengajak kepada apa? Pentahkikan yang apa? Apa? Perwujudan harus diwujudkan tentang konsekuensinya. Wal amal biha dan mewujudkan tentang bentuk pengamalan dengan tuntutan kalimat la ilaha illallah ini. La mujarradu qauliha atau la mujarradu qauliha bukan cuma sekedar pengucapan kalimat tersebut. kana qauluha yakfi la badaru ilaiha la yadurruhum Jikalau la perkataan kalimat la ilaha illallah cukup, sungguh mereka akan bergegas mengucapkan kalimat ini dan tidak membahayakan mereka. Kalau seandainya cukup dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan itu cukup tanpa konsekuensi, tanpa perwujudan dalam pengamalan apa yang ditutur kalimat tersebut, sungguh mereka akan bersegera mengucapkannya. Tapi apa tuntutannya? Berlepas diri dari syirik dan ahlu syirik. Faris, perhatikan. Eh, wah, Faris, perhatikan. Berlepas diri dari syirik dan ahlu syirik. Bahkan mencela sesembahannya musyrikin dan mencela tokoh-tokoh mereka. Dari sinilah mereka tidak terima. Kalau cuma ucapkannya sebagaimana kuburiyun, jamaah tablik dan yang lainnya mengucapkan tanpa mewujudkan tentang konsekuensinya, tuntutannya, maka mereka juga mau. Tapi yang berat adalah apa? Resiko yang harus mereka dapatkan yakni dimusuhi oleh kaumnya. Al-maksud al-makna wa ul awsan wa ul alihallati tu'badu min dunillah. Maksud dari kepada kalimat la ilaha illallah adalah khalul a khalul ausan. Tujuannya adalah maknanya. Wa khalul ausan wa khala melepaskan semua berhala yang dulu diibadai dan melepaskan semuanya alihah semua berhala yang diibadai dari selain Allah Subhanahu wa taala wal baratu minha dan berlepas diri dari al alihah tadi Wa'tiqadu butlaniha dan meyakini tentang batalnya al-aliha min dunillah tidak berhak diibadai wal imanu billahi wahda dan beriman dengan Allah tak wa takhsisuhu bil ibadah dan mengkhususkan Allah dengan beribadah kepa kepadanya. Apa ini? Dan inilah yang sekarang ini kita jumpai kaum muslimin mengucapkan kalimat ini perlu dibenahi. Apa perlu di, dibenahi. Maka ditunjukkan contoh-contohnya. Bukan cuma sekedar apa tauhid, tauhid, tauhid. Ternyata mereka tidak makan makna kalimat la ilaha illallah. Gak tahu pembatalnya. Gak tahu tuntutannya. Yang penting cuma mengucapkan. Gak mau mengamalkan apa yang dituntut oleh kalimat ini. Bahkan mendatangkan apa yang membatalkan kalimat ini. Ini yang sekarang ini mayoritas dari kaum muslimin yang mereka menggunakan kalimat ini perlu dibenahi, perlu didandani, perlu dijelaskan tentang maksud daripada kalimat yang mereka jika mau mengucapkannya mereka akan beruntung yaitu kalimat la ilaha illallah. Tengok. Asrasinin wa wa yaqul qulu la ilaha illallah. Falam yu'min bi illal qalil. 10 tahun Kata beliau Syekh bin Bas, 10 <clears throat> tahun beliau sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka kaumnya di Mekah. Ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Falam yu'min, maka tidaklah beriman dengan kalimat ini kecuali sedikit orang. Berapa? Dapat berapa? 10 tahun? Dapat berapa? Siapa yang tahu? Siapa bisa jawab? Berkali-kali kita sebutkan dalam majelis kita dulu di Masjid Jawa Barat sampai di tempat kita ini. Berapa? Hmm? Dulu kita ketika kita membantah untuk lagi mabdat telah kita sebutkan dalam kisah tersebut. Berapa? Hmm? Berapa? 10 tahun ini berapa orang dapat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kurang dari 100 orang. Akal min mi'ah. Ini sebagaimana sejarah yang ditulis oleh Ibnu Hazm rahimahullah taala. Dalam masalah dakwah yang beliau dakwakan selama itu. Kurang dari 100 orang. Demikian dulu pernah kita lewati dalam sejarah, dalam sirah yang ditulis oleh Imam Ibnu Hazm rahimahullah taala. Maka dikatakan di sini, "Falam yu'min bi illal qalil." Mahfum? Maka itu perhatikan ya ikhwah. <clears throat> Seandainya cuma mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu saja cukup, maka akan melebihi jumlah yang didapat oleh siapa? Oleh itu tablik. Ya kan? <clears throat> Dakwah sehari dua hari sudah dapat berapa? Ratusan oh, orang. Sekarang di Tembora berapa orang? Sembilan ribu. Hmm? sembilan, eh? 19 ribu kira sembilan ya kurang sepuluh, 19 ribu eh? 19 ribu ya lebih banyak daripada sugian ini sugihan berapa berapa sekian ribu saja mungkin lima kali sugian ini nah bom. tapi apa berubah apa berubah ker, kerbu baik Kenapa Kerbu? Karena di antara mereka ketika kita ajak bicara masalah tauhid, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allah, la ilallah gitu. Nah. Jadi ta'ajjabu. Eh. Wa qalu inda aj'al al alihata ilahan wahidan inna hadza la syai'un ujab. Tatkala diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah mereka berkata aj'alal alihata ilahan wahidan apakah orang ini mau menjadikan semua sesembahan yang segitu banyak ketinggalkan dan cuma kita mengibadah satu sesembahan tok sungguh ini sesuatu yang sangat mengherankan tengok inna hadzal sayyun ujab tengok ini Quran yang menceritakan bukan Jawab bos. Inna hadzal syai'un ujab. Sungguh ini adalah sesuatu yang mengherankan. Tatkala mereka disuruh meninggalkan semua al aliha jangan diibadahi, bahkan dibatalkan, bahkan berlepas diri, bahkan dibenci. Dan orang-orang yang tidak mau berlepas diri dari ini dikafirkan dan cukup mengisahkan Allah tok, inilah yang menjadikan perkara yang mengherankan. Nah, mafhum? Nah itu. Nah sekarang al aliha ini mereka nggak namai al aliha tapi namai apa? Namai wasilah. Nah. Sekarang al aliha mereka ibadah dari selain Allah bukan lagi disebut dengan al aliha bukan lagi sesembahan-sesembahan dari selain Allah, tapi mereka sebut apa? Wasilah. Peran perantara. Dan perantara ini juga mereka selewengkan. Karena perantara maknanya adalah apa? Taqarrub ilallah bita'ah. Mendekatkan diri kepada Allah dengan mentaati Allah. Tapi mereka menggunakan apa wasilah itu? Syekh. Nah, syekh jadikan apa? Makna wasilah adalah apa? Syekh. Jadi ketika mereka mau mengibadah Allah, memanggil dan melewatkan apa? Mel apa melewatkan apa? Dilewatkan kepada syekhnya baru sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Nah, kalaulah mereka sebut bahwasanya itu adalah sesuatu sesuatu kami dari selain Allah bersama Allah, ah maka nggak akan diterima, Kan diterima. Tapi mereka sebut apa? Wasilah. Dan wasilah ini apakah diartikan sesuai dengan makna yang asli? Tidak. Mereka artikan dan mereka selewengkan dengan makna yang batil yaitu apa? Syekh. Syekhnya itulah menjadi wasilah. Maka orang sufi punya wasilah ketika mau mengibadah Allah dengan apa? sahnya itu jadikan apa perantara sehingga kita dapati di antara mereka di mihrab salat mereka di masjid-masjid mereka itu ada gambarnya seh di situ digantung ditempelkan di situ mafhum nah itulah ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wabtagu ilail wasilah wa orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah tinggalkanlah maksiat kepada Allah dan carilah wasilah ternyata apa sahnya itu yang di bentuk sebagai pembuktian ayat wabtagu ilahi alwasilah. Paham? Nah itu. Ha. orang seperti ini mau diajak menegakkan daulah Islamiyah? kalau orang-orang yang berpartai? Ya kan? Maka kita bilang apa? Kerbu. Nah, itu kerbu. Para duat, tapi mereka apa? Kalau nggak keledai ya, ker, kerbu. Nah, paham? Perhatikan itu. Yata'ajjabu min khal'ihi al-awsana wa dhalihi iyaha. Mereka terheran. Musyrikun kufar Quraisy terheran. Ya kan? Min khal'ihi al-awsana wa dhalihi al-iyaha. Mereka terheran dari beliau sallallahu alaihi wasallam bagaimana meninggalkan semua berhala dan bagaimana membatalkan semua berhala nggak berlaku lagi sebagai sesembahan. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Tengok. Sungguh mereka kufar Quraisy dulu ketika dikatakan kepada mereka Katakanlah la ilaha illallah yastakbirun. Mereka merasa apa? Nolak dengan kecongkaannya. Kecongkaan mereka wayakulun. Dan mereka berkata, inna la tariku ahliyatina li syairi majnun. A'inna. Apakah kita harus sungguh meninggalkan berhala-berhala kami demi mengikuti penyair gila? Tengok. Penyair gila. Maka itu sekarang ini kalau kita ingkari sirik demokrasi, harus gendeng. Apa jawabannya? Mesra waras. Gimana kita ninggalkan? Mungkin kita harus melakukannya. Nah itu. Perhatikan. Jadi mereka ketika disuruh untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah maknanya suruh meninggalkan sesembahan-sesembahan mereka untuk mengikuti penyair gila. Siapa maksud penyair gila? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakada yukhatibunahu. Hakada beginilah. Begitulah mereka yukhatibunahu. Mana apa? berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu. A'inna ahlina li syairi majnun. Apakah kita harus meninggalkan berhala-berhala kami, sesuatu-sesuatu kami demi mengikuti penyair gila? Tengok. Nabi SAW dikatakan apa? Penyair gila. Tatkala Beliau meminta kepada mereka supaya melepaskan semua sesembahan mereka dari selain Allah Subhanahu wa taala dan cuma mengisahkan Allah tak digila-gilakan. Digila silakan digendeng-gendeng no orang Sugyan bilang. Ah. Wa kadza yaquluna fi haqqihi. Dan demikianlah mereka berkata dalam haknya beliau sallallahu alaihi wasallam. Kenapa li jahlihim wa dhalalihim? Karena kebodohan mereka dan kesesatan mereka. Wastikrari syirik fi kulubim dan karena apa? Nancepnya syirik dalam hati mereka. Tawarasuhu kabirun an kabirin mereka mewarisi syirik ini. Ya kan? Hah? Saling waris mewarisi apa? Dari pembesar apa? Akab ah, dan angka dari turun temu temurun. Nah, kita tengok. Jadi mereka saling waris mewariskan kesirikan tadi turun temurun. Hmm. Maka itu perhatikan ya ikhwah membenahi umat dari kesyirikan ini memang sangat berat. Mafhum? Dan ini tugasnya para orang-orang yang khusus, yaitu mereka-mereka yang benar-benar faham tentang tauhid dan benar-benar memiliki hati yang besar untuk mendakwakan perkara ini tidak pengecut. Kalau pengecut, nah, ikut pada orang yang ada di sekitarnya dan ilmu yang ada pada dia tidak ber manfaat bagi dirinya apalagi bagi orang orang lain. Waliyadza lamma Nabi sallallahu alaihi wasallam Mu'adz radhiyallahu anhu ila Yaman qala lahu innaka ta'ti qauman ahlal kitab. Dikarenakan ini tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'ad radhiyallahu anhu ke Yaman, berkata beliau sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad, "Innaka engkau wahai Mu'ad, sesungguh sungguh engkau wahai Mu'ad akan datang kepada suatu kaum ahlul kitab fihim Yahud wan Nasara Fidha kalwaket pada mereka. Alul Yaman, ada Yahud, ada Nasara di waktu itu. Wa kana indahum ulumun wa indahum kitabun. Di mana mereka pada saat itu adalah mereka memiliki ilmu. Mereka memiliki kitab. Nah. Wal mana a'iddalahum mayam bagi. A'iddalahum mayam bagi Maksud daripada perintah Nabi SAW kepada muat tadi, aid dalam engkau harus benar-benar memiliki persiapan. Apa yang sepatutnya yang baik bagi mereka. Bagaimana mereka harus diajak berbicara pertama kali engkau berbicara kepada mereka. Mayam bagi ayu khotobu. Ayu khotobu. Perhatikan. Engkau harus memiliki persiapan apa yang sepatutnya mereka itu diajak bicara. Bukan ayu khotibu, tapi ayu khotobu. Fi'il mudhari mabni majhul. Wa alimhu ayyakula lahum qulu la ilaha illallah dan ajarilah. Hmm? Eh? Ayat ya wa'allam jazakallahu khair. Wa'allamahu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari muat supaya beliau berkata kepada mereka alul kitab Yahud dan Nasara Katakanlah la ilaha illallah. Katakanlah wahai kalian Yahud dan Nasara kalimat tauhid la ilaha illallah allamahu ayyad'uhum ila tauhidillah. Rasulullah mengajari beliau Mu'ad supaya menyeru mereka, mengajak mereka kepada mengesahkan Allah. Yad'u ila ayyuhidullah menyeru mereka supaya mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kefadlul amal sebagaimana apa? Jamur tablik antum harus tahu tentang usul sita yang dimiliki oleh jamaah tablik. Coba tolong diberikan kitab namanya apa? Al-Qutbiyah ya fitnah. Fa'rifuha. Karyanya Abu Ibrahim. <clears throat> Al-Qutbiyah ya fitnah. Di sana nanti akan kita ketahui bahwasanya jamaah tablik punya usul sita Antum kira usul saya punyanya seperti dakwah saja. Tabligh pun juga punya usul Saya usul sita. Sana dimuat mukorona antara jamaah tabligh dengan ikhwan muslimin sururiin. Disebutkan dalam kitab tersebut al-qutbiyah yal fitnah fa'rifuha. Al-qutbiyah yal fitnah fa'rifuha. Demikian judul kitabnya. Dulu saya punya dan saya pinjamkan sebagai ikhwan ternyata nggak boleh lagi ke tempatnya hilang. <clears throat> Taib. Jadi kita mengetahui bahwasanya dakwah yang diemban oleh para nabi, oleh para rasul, diantaranya adalah Nabi kita Muhammad SAW adalah ini yang telah kita lewati tentang syarahnya. Afilah fatal akhor fatuhum ila ayyashadu Allah ilah ilaha illallah wa anni rasulullah. Dalam lafaz yang lain bunyinya fatuhum maka serulah ajaklah mereka wahai muat Yahud dan Nasara di negeri Yaman. Kepada apa? Supaya mereka memberikan persaksian. Yaitu mengucapkan La ilaha illallah dan sungguhnya aku adalah Rasulullah. Dan ucapan ini konsekuensinya adalah meninggalkan semua sesembahan yang tidak berhak disembah dari selain Allah dan mengesahkan Allah tak yang diibadai dan mengakui bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang maknanya adalah wajib diikuti semua syariat yang datang dari beliau dan ada berupa apa? Salat lima waktu dan menunaikan zakat yang diambil dari orang kaya di kalangan mereka dan disebarkan kepada orang-orang miskin yang ada di kalangan mereka. Dan inilah termasuk syariat mengikuti sunnahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Konsekuensi dari ucapan wa anni rasul Rasulullah. Wa fil lafaz akhar falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Dalam lafaz yang lain, maka supaya yang pertama kali yang kau serukan kepada mereka adalah syahadatu persaksian supaya mereka mengucapkan la ilaha illallah. Wa fil lafaz akhar lafaz yang lain falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi ibadatullah. Yakni qabla kulli syai'. Dalam lafaz yang lain Supaya pertama kali yang kau seru mereka kepadanya adalah mengibadahi Allah Subhanahu wa taala yakni sebelum segala sesuatu harus mereka itu memurnikan tauhid, mengisahkan Allah dan meninggalkan semua lawan-lawan tauhid dan membenci syirik dan membenci ahlu syirik. Wa أن هذه الألفاظ من تصرف الرواة حسب ما نقلوه عن الصحابة nabi dan yang zahir yang nampak dan dirojeh dari perbedaan lafat-lafat yang terkait dalam masalah hadisnya Nabi mengutus Mu'ad ke Yaman ini kenapa kok berbeda-beda? Ini adalah dari tasarufnya ruwat dari apa? Dari sisi para rawi di mana mereka kadang meriwayatkan dengan makna sesuai dengan apa yang mereka nukil dari para sahabat Allah anhum dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, sebagian para sahabat ada yang membawakan makna beda dengan makna yang membawakan lafaz beda dengan lafaz yang dibawakan oleh sahabat yang yang lain. Tapi maknanya sama. Walaupun lafaznya beda, maknanya sama dari sini dibenarkan bahwasanya riwayat hadis bil makna dibolehkan selama tidak mencederai makna yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita cukup sampai di sini dulu dan kita sambung pada waktu yang akan datang. Alhamdulillahirobbilalamin.